السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada Sebab khair di pagi hari yang sangat indah ini Allah senantiasa tidak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita sekalian Kenikmatan udara yang sejuk Kenikmatan rezeki yang berlimpah Dan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan La tuhsuha Gak bisa kita menghitung Betapa banyaknya Allah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian namun demikian kita sering-sering juga melupakan nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah juga tahu bahwasanya apabila kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, Allah akan tambahkan lagi nikmat-nikmat itu kita tahu. Tetapi sering-sering kita melupakan syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikut setianya, dan insya Allah termasuk pemirsa dan saudara-saudara kita yang ada di studio di pagi hari ini. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam mimbar Nurus Salam dari Majelis Jikir Nurus Salam yang sungguh sangat kita rindu-rindukan setiap hari Kamis pagi di televisi Republik Indonesia. Baik, di pagi hari ini kita akan mendapatkan tema yang biasanya memang sering-sering kita dengar yaitu akhlakul karimah dan yang kami jambarkan Alhamdulillah walaupun beliau sangat sibuk ada pesantren dan kemudian juga sebagai imam besar masjid Baitur Rahim istana kepresidenan dan banyak kegiatan-kegiatan beliau di dakwah kemana-mana masih bisa hadir pada saat ini akan menjabarkan masalah ahlakul karimah. Apa kabar Kiai? Sehat? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tambah muda aja. Alhamdulillah Pak Kiai. Tambah muda, tambah tua? Tambah. Uh, tambah. Uh, <laughs> Ganteng benar ya. Dan juga ibu-ibu dari Anyer ya. Dari Anyer, jauh ya Anyer, pinggir laut ya. Enggak ada angin besar. Alhamdulillah dari Majelis Taklim Al Hidayah ya di bawah Majelis Zikir SBY Nurus Nurus Salam. Uh, baiklah pemirsa dan ibu-ibu dan bapak sekalian studio, kita sabar dulu, kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah, pemirsa masih beserta kami di Mimbar Salam. Tadi sudah kami sampaikan mengenai eh, tema pada hari ini adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah sebagai suatu eh, realisasi daripada lebih tinggi daripada e, budi pekerti. Artinya di dalam agama tingkatannya sungguh sangat tinggi. Namun kita sering benar mendengarkan ahlakul karimah, ahlakul karimah, ahlak berahlak tidak berhak dan sebagainya dan sebagainya. Untuk itu lebih jelasnya mari kita dengarkan keterangan dari e, Ustadz Tajuddin Hasan kami silakan. Terima kasih. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد para Pesawat televisi Republik Indonesia di seluruh tanah air yang saya cintai. Para jemaah, ibu-ibu sekalian, jamaah majlis Ta'lim, majlis pikir, Nusalam, serta bapak-bapak yang saya hormati, Pak Kirifai, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersyukur dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Subuh kali ini kita akan mengangkat, membahas, mengkaji Bagus sekali temanya Akhlakul Karimah Artinya akhlak yang mulia Saya teringat seorang pujangga Seorang penyair ulung meskur Terkenal di Kairo di Mesir dari Mesir tahu Mesir bu Kairo tahu Kairo oh sebelah sana Ciledug <laughs> Korea itu Kairo namanya Syekh Saukibi dia menyatakan mengatakan dalam syairnya itu wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu kata beliau wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat suatu umat akan kokoh akan tangguh akan damai nyaman tentram manakala umat itu memiliki moral akhlak yang mulia dan budi pekerti yang luhur damai tidak ada kekacauan Kalau semua manusia ini berakhlak mulia Sebaliknya kata beliau Fa'inhumu zahabat akhlakuhum zahabu Suatu umat akan hancur Akan berantakan, kacau Manakala umat sudah tidak memiliki moral akhlak yang mulia Dan budi pekerti yang luhur Betapa pentingnya kita sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai umat yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan. Anugerahkanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tidak akan mengubah janji. Kita ingin memiliki, mempunyai atau menjadi hamba Allah, umat Rasulullah yang berakhlak mulia. Sebab orang yang sempurna imannya kata Nabi, itu adalah orang yang berakhlak mulia. Paling sempurnanya seorang mukmin ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling sempurna akhlaknya siapa? Tidak lain kecuali kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa innaka لعلى خلق عظيم innaka لعلى خلق azim. Allah Ini guru saya yang ajarkan Quran <laughs> Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung Akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji Pertanyaannya mampu apa tidak kita memiliki akhlak seperti akhlaknya Kangjeng Rasul? Allah belum mampu. 100% ingin menyamai akhlak Kangjeng Rasul belum mampu. Termasuk sahabat dekatnya. Kita semua. Kita, kita akui saja, betul apa betul? betul. Rasulullah terkenal sabarnya. Mampu kita menjadi orang yang sabar seperti sabarnya Kangjeng Rasul? Belum. InsyaAllah. Belum mampu. Salatnya Kangjeng Rasul, Masya Allah sampai bengkak-bengkak kaki. Ada kita sholat itu, kakinya bengkak-bengkak bengkak salat ada. Ada. Keseleo. <laughs> Belum mampu. Tapi kita ke arahnya ke sana. Jadi orang yang paling mulia, orang yang paling ahsan isim yang sempurna akhirnya utuh tidak kurang sedikit pun itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan lagi oleh Allah dalam Al-Qur'an laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ini pada hafal semua oh, apa anyer iya Begitu saya baca ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, Ujungnya doang hasanahnya doang. <laughs> Lagunya nggak bisa dia. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah empuk <laughs> benar itu Allah nyatakan dalam Al-Quran bahwa benar pada diri Rasulullah itu merupakan suri tauladan memberi contoh dan menjadi contoh mampu apa tidak kita memberi contoh dan menjadi contoh belum tentu bisa saja memberi contoh tapi belum menjadi contoh artinya apa banyak orang nyuruh kebaikan tapi dirinya salat, salat, salat dirinya. <laughs> Eh, ngaji, ngaji, ngaji dirinya tidur Eh, puasa, puasa, puasa dirinya. Eh, sedekah, sedekah, sedekah dirinya baru pelit. Banyak, banyak susah untuk memberi contoh dan menjadi contoh kecuali kanjeng Rasul. Uswah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Ini akhlak. Saya mendengar satu kasus seorang anak yang tadinya begitu khidmat, hormat, bakti, taat kepada orang tuanya, cium sholatnya rajin, setiap datang assalamualaikum. Tetapi diperhatikan oleh orang kedua orang tuanya ini anak setelah belajar di salah satu tempat yang katanya pengajian yang katanya pengajian hmm. pengajian tertutup yeah. diperhatikan dari hari ke hari dari minggu ke minggu dari bulan ke bulan kok berubah 160 derajat yang biasanya assalamualaikum datang tidak yang biasanya cium tangan kepada orang tuanya tidak sholat tidak Akhirnya ditegur. Ini anak sudah tidak berakhlak ini. Kenapa? Kenapa akhir-akhir ini ibu bapak memperhatikan anak? Kok berubah yang tadinya assalamualaikum cuma salat. Apa jawabnya bu? Buat apa salaman sama orang kafir? Wah wow, Wow. Saya mendengar begitu Masya Allah dari salah seorang guru cerita tentang kejadian itu. Sedih. Buat apa salaman sama orang kafir? Ibu ya, kan kafir. Saya ini sudah di BA. Sudah masuk surga semua. Selain kami ini semua kafir. Allah. Ternyata dia belajar di salah satu ajaran yang balun mudilun. Ajaran yang sesat dan menyesatkan itulah aliran sesat banyak sekarang banyak makanya bu hati-hati hati-hati hati-hati di masyarakat kembali kepada pesan Rasulullah Allah di saat mau meninggalkan dunia yang fana dia berwasiat Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada kitabullah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua pusaka, dua pedoman hidup. Manakala kau pegang erat-erat dua pedoman hidup. Lantadilu abadani saya kau tidak akan sesat hidupmu akan selamat dunia akhirat apa kitab Allah Al-Quran wa sunnah Rasul Al-Quran itu pedoman hidup kita Al-Hadis itu pedoman hidup kita diajarkan oleh para ulama-ulama kita oleh guru-guru kita kita tanpa ulama yang mengajarkan kita mana mungkin kita iya, bisa iya. seorang istri yang taat terhadap suaminya karena ilmunya ulama menyampaikan bu apa kata nabi di dalam hadisnya yang disampaikan oleh ulama dengarkan ibu-ibu sekalian kalau ingin masuk surga Al-mar'atu idza sallat khamsaha wa samat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah. Seorang istri yang sudah melaksanakan salat lima waktu, puasa bulan Ramadan, urus rumah tangga dengan baik, taat terhadap suaminya, surga bagiannya. Hmm. Amin. Amin. Amin. Pelan bener aminnya oke ya. Pada ya. menang baik, menang baik ya. <laughs> Takut ya. Itu hadis disampaikan oleh ulama jadi kita dapat ilmu bisa taat seorang istri terhadap suaminya ini kan ajaran Islam yang dibawa oleh kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Islam ini agama rahmatan lil alamin kita harus bersyukur kepada Allah kita harus syukur dan ridho Allah menjadi Tuhan kita Kita harus bersyukur dan ridho Muhammad Alaihi Wasallam menjadi Nabi dan Rasul kita Kita harus bersyukur dan ridho Islam menjadi agama kita Kita harus bersyukur dan ridho Apa? Al-Quran menjadi imam kita Kita bersyukur dan ridho Baitullah menjadi kiblat kita Dulu kiblat kita itu bukan ke Baitullah, ke Masjidil Haram, ke Baital Maqdis. Maka ada sejarah Masjid Kiblaten di mana itu, Bu? Madinah. Di Madinah. Kiblaten dua kiblat. Dua rakaat Rasul masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Turun ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi kiblat kita Baitul Haram. Baitullah Al-Haram. Kita harus bersyukur, gitu. Saudara-saudara mukmin mukminat ini ada saudara-saudara kita. Jadi kalau kita ini adalah saudara innamal mu'minuna ikhwah, kenapa kita harus ribut? Kenapa kita harus hilang sengketa? Harus berantem? Padahal gara-garanya kecil. Gara-garanya kecil. Kecil. Ribut. Nyap. Nyap. Gak pantas. Allah ciptakan manusia untuk ber, bukan untuk bermusuhan. Oh untuk saling mengasihani sesama manusia. Ini akhlak. Apapun suku bangsanya, apapun warna kulit dan bahasanya, apapun keturunannya, sama-sama manusia, Bu. Harus saling hormat menghor. Tetapi Allah akan menilai Siapa orang yang di, mulia di antara kalian ini? Kata Allah, "Inna akramakum ya. indallahi asfakum. Ya, ya, orang yang paling mulia, orang yang bertakwa. Takwa itu apa? akhlak. Jadi agama Islam ini agama akhlak. Nabi diutus oleh Allah apa? Pertama tugas beliau. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Membersih, me, apa, membereskan akhlak, akidah itu membereskan akhlak seluruh dunia ya. Hmm. Bukan untuk Arab aja kan? Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Sebab kata Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kiai ya, ini kan kori juara MTK nasional Kurang. tahun berapa ya Kiai? 70 70 umurnya aja sama sama yang udah 70. 70. itu 14. Suaranya bersih benar ya. Putu 14. Alhamdulillah. Ah. Masih pulen katanya. Anak 6. Anak. Nah. Kenal kan dengan aku bagus kunjung. Nggih, kunjung. Nggih, gurukulan ya, <laughs> Jadi nggih wasyabat gurukulan. Mengenai bacaan Al-Qur'an yang tadi uh, Pak Kiai sampaikan itu termasuk uh, realisasi daripada akhlak hmm. akhlak juga ya. Sebab Kanjeng Rasul ya, itu akhlaknya si Aisyah ditanya hmm. oleh sahabat. Si ya Aisyah, akhlak Rasulullah itu apa? Apa jawabnya? Khuluquhu khuluqul Qur'an. Allah. Allah. Jadi Al-Qur'an ini akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Al-Qur'an. Insyaallah menjadi manusia yang berakhlak mulia. Amin. Jadi uh, yang telah disampaikan oleh kiai tadi adalah mengenai akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah bukan saja bersosialisasi di keseharian kita, ketemu sama tetangga ya, uh, saling tegur sapa yang baik, ada ada apa tuh namanya? orang lewat mampir bukan sekedar budi pekerti, tetapi adanya dari dalam yang uh, tadi disampaikan oleh uh, kiai bahwasanya yang paling yang paling diterima oleh Allah Subhanahu adalah takwanya. Takwa tadi dijabarkan sebagai akhlakul karimah gitu. Jadi begini begini. Jadi orang-orang orang-orang dulu, orang bayangannya kalau kan Nabi diturunkan di Arab, katanya di sana jahiliyah. Padahal kan Nabi diturunkan untuk dunia kan bukan hmm. untuk Arab. Betul. Sebab Nabi Rasul aja udah yang ke-25 Nabi yang berarti 24 di depan, hmm. belum nabi. Hmm. Kan mereka juga pengikut, berarti di dunia ini sudah cukup banyak orang ya. Banyak. Jadi bukan memperbaiki ahlak di Arab saja kan? Lil alamin. Lil alamin. Nah, itu. Jadi Rasul ini utus oleh Allah menjadi rahmat seluruh alam. Menjadi rahmat. Jadi semua makhluk yang Allah ciptakan ini Kan Allah katakan dalam hadis kunci, laulaka laulaka ma khalaqtul afla. Kalau bukan karena engkau Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta. Allahu Akbar. Israel ilmu mencabut roh yang Rasul, minta izin. Ya. Coba kepada kita begitu, Israel. Hmm. Kata Israel, Tajudin hari ini mau saya cabut kalau engkau mau. Enggak mau saya akan gitu kan jalannya. <laughs> itu dialog. Israel aja begitu akhlaknya masalah terhadap terhadap kalian Rasul, malaikat. Malaikat ini satu makhluk yang diciptakan oleh Allah yang tidak pernah membangkang. La ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma marun. Apa yang diperintahkan oleh Allah dia laksanakan ke malaikat. Sepuluh malaikat itu punya tugas masing-masing Ibril tugasnya ini, Mikail tugasnya ini, Israfil tugasnya ini, Munkar Nakir tugasnya ini, Rokib Atid tugasnya ini, Malik Ridwan tugasnya ini. Dan ketaatan malaikat luar biasa. Sampai hari ini tidak ada terdengar barangkali ada cerita atau berita di media, di koran, di apa. Itu malaikat Malik dengan malaikat Ridwan mutasi tempat. <laughs> tukar Tukar tempat. Kata malaikat Malik Ridwan, tolong usul ya saya nggak kuat panas ini pintu neraka minta yang tempat basah tempat dingin <laughs> enggak enggak ada la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar para malaikat setiap waktu di saat kanjeng Rasul sudah saat-saatnya kritis sakit keras setiap waktu menjenguk nengok ziarah para malaikat ziarah kenapa mulia kanjeng Rasul rahmatan lil alamin malaikat hanya ditugaskan oleh Allah laksanakan ini saya tidak menjadi rahmatan lil alamin. Seketika Israel diutus oleh Allah Israel sekarang sudah waktunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kau ambil ruhnya. Hari ini habis umurnya nyawanya. Tengok sana. Israel datang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Di sana ada Fatimah, ada Azab. Kata Nabi, engkau Israel datang, hari ini kau ziarah. Apa juga memang ada tugas untuk mencabut ruhku? Dua-duanya ya Rasul. Hmm. Yang pertama, saya diperintah untuk ziarah menengok. menjemput nyawamu ya Rasul apabila kau izinkan coba minta izin dulu coba luar biasa apabila kau izinkan Artinya kalau uh, tidak mengizinkan malu Israel mencabut balik. Tapi memang akhlakan yang Rasul pun ahsanukum khuluqa. Ahsanun nasi khalqan wa khuluqa. Silahkan Israel sudah waktu. Nangislah Fatimah. Kata Fatimah ya Abi siapa tamu itu? Itulah yang akan memutuskan kenikmatan dunia. Hadamul lada. Itulah Israel malakal maut. Artinya apa? Satu tanda kata Ali dan hari ini ayahku sudah habis berat. Sudah akan meninggalkan dunia yang fana ini. Meninggal. hmm. Dengan akhlak yang mulia. Rasulullah mempersilahkan. Israel minta ini. Masya Allah. Tapi tidak usah khawatir bagi umat Rasulullah Muhammad SAW. Sampai pesan Israel bagaimana umatku Bagaimana umatku? Umati, umat. Khawatir kan ya Rasul kepada umatnya. Asolah, asolah. Dua perkataan yang keluar dari lidahkan yang Rasul. Tidak menanyakan mana ontaku, mana kebun kormakmu mana hartaku, mana emasmu, mana uh, di real tidak. Ummati, ummati, ummati. Asolah, asolah, asolah. Akhlak Rasulullah seorang pemimpin umat سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين mulia di Al-Barzani saja kita baca kita berawi yang disusun oleh Syekh Ja'far Al-Barzani wa kana sallallahu alaihi wasallam أحسن الناس خلقا وخلقا البرزاني Pantai niat menjadi jinggit. Ibu-ibu ini kok oh, jaga rawi semua ini. Jaga rawi. Jalan tol. <laughs> Jaga. Jaga rawi. Jakarta Bogor. <laughs> Lah yang kita lagi santri kah bu? Baca rawi itu modal santri. Rasa bisa baca rawi. Ya, wow, udah berkatnya gede itu mauludan. Ya kan, al-jannah itu <laughs> ya. Bisa Di sana diungkapkan oleh Syekh Jafar al-Bani. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Rasul itu orang yang paling sempurna bentuk tubuhnya sebagai manusia dan akhlaknya yang sungguh mulia. Orangnya ganteng. Sama kira-kira sama. Enggak, enggak sama. Enggak sama-sama iya. kira-kira. Jauh. <laughs> Ini aja ganteng. Apalagi iya saya melihat sosok seorang ulama di Mekah bu ya. namanya Syed Muhammad Al-Alawi Al-Abbas Al-Maliki Al-Hasani siapa bu? lupa, lupa. <laughs> kalau musim haji kita diundang sekarang yang meneruskan putranya Syekh Ahmad bin Muhammad Masya Allah Fakir Fa'iyah kita waktu diundang baca Quran <laughs> saya menatap wajahnya itu Syekh Malik Masya Allah nggak bosan, bosan. Enggak bosan-bosan. Kalau badannya gemuk ya. Orangnya gagah, ganteng, cakep, putih, kemerah-merahan jenggotnya, senyumnya. Senyumnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk, badannya masya Allah. Begitu cakepnya, begitu jamilnya. Saya membayangkan ya Allah bagaimana wajah yang Rasul. Ya Allah. Makanya kita di saat ziarah di makam Rasul ya Allah rindu kita sebagai umatnya. Ingin berjumpa dengan Rasul. Bagaimana wajahnya Kanjeng Rasul? Bagaimana Kita sebagai umatnya rindu. Berbahagialah orang yang hidup bersama Kanjeng Rasul seperti para sahabat. Bergaul setiap hari melihat akhlak Kanjeng Rasul, ibadahnya Kanjeng Rasul, perjuangannya Kangjeng Rasul, pembinaan rumah tangganya Kangjeng Rasul, tutur katanya Kangjeng Rasul, ya Allah bahagia betul hidup di zaman Kangjeng Rasul. Tapi sebaliknya kok bodoh hidup di zaman Kangjeng Rasul sampai ada manusia yang tidak beriman kepada Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diangkat oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Bodoh itu manusia. Siapa mereka itu? Itu kelompok-kelompok Abu Jahal, Abu Lahab, abu gosok itu kan baik Pak Kiai eh, tambah enak ya mengenai cerita Rasul segala ahlaknya udah udah nggak ada bosannya indah sekali berarti kita memang rasanya kecil banget ya kecil sekali namun demikian kita saksikan tayangan berikut ini Alhamdulillah pemirsa yang berbahagia Tambah kita mendengarkan keterangan-keterangan oleh Pak Kiai tadi Mengenai ahlak ini Rasa-rasanya kita ini aduh jauh sekali Ya namun demikian pengajian kita di pagi hari ini Di dalam kebersamaan kita Kita introspeksi diri kita Sampai di mana ahlak kita di dalam kehidupan keseharian Baiklah kita e, berikan kesempatan pada para asatid di pagi hari ini dari sebelah kanan silakan Ibu sebut namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Nama saya Hajjah Aklimatus Sa'adiyah hmm. dari Majlis Ta'lim Al-Hidayah Gudang Arang Anyar Serang Banten. Oh, Banten ya. <clears throat> ya. Uh, tadi yang telah dibicarakan oleh Bapak Ustadz, kami sangat tertarik sekali dengan uh, sifat Rasulullah yang disebut oleh Pak Ustaz tadi, lakon kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hmm. <clears throat> itu kan sifat Rasulullah ya Ustaz uh, eh, yang disebut juga akhlakul karimah uh, apakah kami sebagai umat muslim yang imannya masih tipis sekelumit kulit bawang apakah kami bisa untuk uh, meniru sifat Rasulullah seperti yang dibicarakan oleh Ustaz tadi gitu ya karena kami ini Eh, ibu-ibu uh, ibu mungkin kurang wawasan Pak Ustaz karena kami ibu rumah tangga paling kegiatan di majlis taklim satu minggu satu kali. Ya. Bagaimanakah kami bisa meniru sifat Rasulullah seperti itu? Hmm. Uh, ya. Mungkin kami tidak panjang lebar, cuma ya. itu aja yang kami tanyakan. Eh, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari Akimatus Sa'diyah, ustazah dari Banten. Ya. Banten. Gudang Arang. Oh, gudang Arang ya, ustazah ya. Bukan ustazah. Nah, iya, ya. Ibu Haji ya. Hmm. Iya, iya, iya. Pimpinan Majelis Taklim Al-Hidayah Anyar Serang Banten ya. Gudang Arang. Gudang Arang. Gudang Arang. <laughs> kita bisa berakhlak mulia karena ilmu. Tanpa ilmu tidak mampu untuk berbuat kebajikan apalagi meniru sifatkan yang Rasul dengan ilmu. Maka ilmu ini harus kita tuntut. Nah, bagaimana? Kita belajar as-sifatul wajibatul lirrasul Sifat-sifat yang wajib bagi Rasul ada berapa, Bu? Sifat. Empat. Yang wajib kita ketahui. As-sifatul wajibatul lirusul arba. arba. Kita semua sudah kenal. Rasul memiliki sifat-sifat yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini. Kemudian mampu apa tidak kita menirunya, mengikutinya? Nah itu kita berusaha dengan ilmu itu. Tanpa kita mengetahui ilmu, tidak mungkin kita meniru. Akan mengikuti sifat-sifat seperti itu. Yang pertama apa? As-siddiq. itu jujur. Jujur. Sebaliknya jujur apa? Tidak jujur. Bohong. kirim Dusta. Dusta maka saya minta jangan ada yang dusta di antara kita. Ya. Jujur. Orang yang jujur akan menghantarkan dirinya masuk ke dalam syurga Kalau tidak jujur, sebaliknya. ngeri juga ya. Tinggal dibalik-balik aja. Sebaliknya, sebaliknya, lawannya, lawannya. Ya kan? Yang kedua, al-amanah. Terpercaya. Kita mampu nggak, Bu? ingin menjadi hamba Allah umat yang Rasulullah menjadi orang yang jujur usahakan memang berat ada seorang datang menghadap kepada Rasul perbuatan apa yang paling baik ya Rasul jangan dusta udah itu aja <laughs> rupanya Rasul tahu ini orang pembohong jadi jawabannya tepat setiap datang orang ini orang pembohong. Nanya, pekerjaan apa yang paling baik ya Rasul? Jangan kau dusta. saya orangnya suka bohong. <laughs> Kena langsung. Ya? Kena langsung. Cuma cuman begitu Datang lagi orang tanya. Orangnya rupanya tidak bisa membawa amanat. Kalau dikirimin sejuta, nyampainya berapa bu? Kan khianat namanya. <laughs> nah, ini orang orangnya menghadapkannya Rasul. Ya Rasul, pekerjaan yang baik. Pekerjaan apa yang paling utama ya Rasul? Amanah. Amanah. Harus dapat dipercaya. Eh, saya ini tukang hianat. Kalau dapat kiriman suka ngentit. <laughs> Kok kajian Rasul tahu? Jadi setiap jawabannya apa yang dihadapi oleh Kang Jalu, dia tahu. Datang orang kaya menghadapkan kanjeng Rasul. Orang kaya ini bakir koret medit pikir kumat pel. Ngebut dasir. Datang. <laughs> ya Rasul, amalan apa yang paling baik ya Rasul? Jadilah orang pemurah. saya memang orang pelit. Harus Itu hebatnya. Kanjeng Rasulullah Jadi yang wajib kita ketahui yang wajib kita imani bahwa yang Rasul disifati dengan empat sifat yang wajib kita ketahui as jujur al-amanah terpercaya tabligh menyampaikan yang benar itu benar yang salah itu salah fatana yang Rasul itu memang pandai pintar berilmu sampai beliau mengatakan ana madinatul ilmi wa ali abu babuha saya gudangnya ilmu, Ali itu pintunya gudang, pintunya ilmu. Jadi sebelum masuk ke gudang lewat mana dulu? Pintu. Jadi sebelum nanya kepada kami Rasul tanya aja Ali dulu. Iya. Ali saja ilmunya luar biasa, apalagi kami yang Rasul. Jadi ibu, kita berusaha agar supaya menjadi orang yang asyidik, orang yang amanah, orang yang tabligh, iya. transparan, keterbukaan terus terang itu namanya tabligh menyampaikan yang benar itu benar sampaikan yang benar meskipun pahit itu kata Nabi kan hmm. balighu ani walau kana hmm. muron sampaikan meskipun pahit kulil hak walau kana muron katakan yang benar itu meskipun pahit pahit balighu ani walau ayah sampaikan meskipun hanya satu ayat Ya, meskipun pahit, gadang, kalau obat kan enak. Enak ya. Ya, ya Bu, paham Bu. Empat tadi. Mudah-mudahan. Tapi satu aja tuh jujur aja betul ya. ya. Ngentitnya itu ya. Aduh. Jujurnya aja udah susah. Iya. Sekarang ini Ibu yang tengah nih. Uh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami uh, Subaiti dari Majelis Taklim Al Hidayah Gudang Arang, ah, Anyar. Anyar Maninggi. Pada Bapak Haji Tajudin Hasan, terima kasih atas memberi waktunya kepada kami. Hmm. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan menanyakan wa innaka hulukin azim. Hmm. La'ala. Wa innaka la Wa innaka la'alaka khuluqin la'ala khuluqin la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Uh, tolong jelaskan uh, yang pertama, yang kedua bagaimanakah supaya kami menjadi ahlak yang baik seperti yang dicontohkan oleh Rasul? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dasarnya dari Al-Quran. Dan akhlak Rasul itu khulukuh hulukul Quran. Bukan manusia saja yang menyatakan akhlak Rasul itu mulia. Bukan para malaikat saja menyatakan akhlak Rasul itu mulia. Allah menyatakan langsung. Allah pencipta alam semesta Khalikul makhlukat Yang menciptakan kanjeng Rasul Sebagai Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin Wa kataman Nabi Rahmatan lil alamin Allah menyatakan sendiri Wa innaka Sesungguhnya engkau Muhammad La'ala khulukin azim Benar-benar memiliki akhlak yang agung Akhlak yang mulia Sampai Allah pun menghormati kepada kanjeng Rasul apa? Bersalawat. Jangankan manusia bersalawat. Kita sebagai umatnya bersalawat. Allah dan para malaikatnya pun sebagai penghormatan kepada Nabi bersalawat. Qurannya Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu Sallu alaihi wa sallimu Sesungguhnya Allah dan para malaikat Semuanya bersolawat Memberikan penghormatan kepada kanjeng Rasul Apalagi kita sebagai umatnya Maka diperintahkan oleh Allah Ya ayuhalladzina amanu Hei orang-orang yang beriman Sallu bersolawatlah kalian kepada Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Terus ke yang kedua bagaimana kita? Mampu apa tidak? Berakhlak sep eh, kepada seperti akhlaknya yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kita bahas. Jadi kita sendiri yang harus mengukur mampu apa tidak. Ya Allah, mudah-mudahan saya termasuk tergolong hambamu ya Allah yang beriman yang sempurna imannya termasuk sebagai umat yang yang Rasul. Ya Allah menjadikan umat Rasul saya ini umat yang taat, umat yang berakhlak mulia kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada lingkungan, akhlak kepada alam. Kalau anak akhlak terhadap orang tua, kalau murid terhadap guru, kalau istri terhadap suami, kalau yang lebih muda kepada yang lebih tua, bini muda kepada bini tua. tua. Ogah katanya. <laughs> Teriak. Ogah. Akhlak. Luar jalur. Akhlak. Terhadap orang tua bagaimana? Allah jelaskan kan? Awas anak, hati-hati. Berakhlak terhadap orang tua. Fala takullahu maufkan, begitu kata Allah. Ya. Jangan sekali-kali berkata kasar terhadap orang tua mencaci maki awas, menggetak-getak awas, menyakiti jasmani dan rohani awas. Baca ke dalam Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāha raḥmah wa qur rabbi irhamhumā kamā apa eh, ini sudah di luar kepala semua itu Ibu. Di luar kepala. Saya percaya dah Qurannya sudah di luar. sudah di luar. Susah masuknya itu Quran. <laughs> Saya baca lagi ayatnya. Iya, saya baca lagi ayatnya. Baca. Wa qadha rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil Bani Israel cari sendiri ayat. Ya, cari sendiri. <laughs> ngaji, ngaji, ngaji, ngaji. Suratnya surat Al Bani Israel. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما Baru berhenti. Uh, Wakafnya begitu. Uff. Oh. Wala tanharhuma wa kullahuma lahumā qawlan karīmā. Mad ewad hati-hati. Naro mad ewad hati-hati. Riskan ya. Riskan. Kepanjangan salah. Kepanjangan salah pendek saja. Umpama baca terima eh salah. Salah. Cuman lagu doang. Tentang-tentang di ujung tangga tangan panjang ini gitu. Ya. Kaulan kaima salah. Kaima. Ngaji sekali ya ya Al-Qur'annya luar biasa. Wa qul ma qawlan kaima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا enak benar ya. akhlak terhadap orang pertama kepada siapa kepada Allah Allah ta'budu illa iya sembah Allah. Itu akhlak hamba kepada Allah. Akhlak seorang hamba kepada Allah dalam bentuk apa? Ibadah. Orang yang berakhlak itu orang yang beribadah, orang yang takwa. Bicara takwa tadi tidak berakhlak berarti tidak ibadah, tidak takwa. Tuh. Tidak takwa berarti tidak berakhlak. Kalau sudah orang takwa, sudah sujud, ah dia punya akhlak. Akhlak kepada Allah. Sudah cukup? belum? Kata kalau belum wabil ini eh Salatnya bagus tapi durhaka kepada orang tua. Awas. Jangan. Tidak diterima. Allah. Baik, eh, pemirsa yang berbahagia. Sudah tadi saya sampaikan bahwasanya mengenai akhlak ini sangat-sangat menusuk hati kita. Tetapi bagi orang-orang yang benar-benar menghayati introspeksi dirinya, Andai kata acuh-acuh saja tentunya nggak ada apa-apanya ahlakul karimah. Ternyata ahlakul karimah begitu indah. Yang yang paling utama adalah mengikuti ahlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu masih panjang mengenai ahlakul karimah. Nanti Pak Kiai berjanji ya, ya yang akan datang pengajian akan datang bisa kita teruskan mengenai ahlakul karimah ini. Diundang Anyar. Ah, diundang ke Insya Allah. Pemirsa, karena waktu juga lah yang memisahkan kita. Marilah kita dengarkan kesimpulan daripada pengajian di pagi hari ini. Kami persah pagi Ya. Terima kasih para serta pengajian subuh yang berbahagia Kami Kita ambil kesimpulan daripada kajian kita tentang akhlakul karimah. Mari kita sebagai hamba Allah yang beriman agar supaya sempurna yang dikatakan iman yang sempurna adalah yang berakhlak mulia yang kedua kita sebagai umat kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mari kita ikuti akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada lagi figur yang patut kita tiru patut kita ikuti patut menjadi teladan kita kecuali pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umat yang Rasul bisa mengikuti akhlaknya seperti akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima Baik eh, pemirsa, mari kita tutup dengan doa eh, yang akan dipimpin oleh Kiai kita. Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطان اللهم يا الله ya Tuhan kami telah banyak engkau memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kami jadikanlah kami hambamu ini ya Allah hamba yang pandai mensyukuri atas segala nikmat yang kau berikan kepada kami. Amin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami. Pada subuh ini kami duduk bersimpuh di majlis yang mulia ini dalam rangka mengadakan kajian Islam tentang akhlakul karimah. Jadi karena kami hambamu ini ya Allah sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang berakhlak mulia seperti akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami ampunilah segala dosa khilaf salah kami. Ampunilah segala dosa khilaf salah kedua orang tua kami. Allahumma barik lana fi umurina Ya Allah berikan keberkahan kepada kami dalam segala urusan kami. Wa barik lana fi a'malina ya Allah berikan keberkahan kepada kami dalam segala amal perbuatan kami. Wa barik lana fi kasabina ya Allah berikan keberkahan kepada kami dalam segala tugas pekerjaan kami. Wa barik lana fi hayatina ya Allah berikan keberkahan kepada kami dalam hidup dan kehidupan kami. Wa barik lana fi ilmina ya Allah berikan keberkahan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa barik lana fi rizki rizkina Ya Allah berikan keberkahan kepada kami Rizki yang membawa barakah Rizkan halalan tayyiban mubarakan Wasian fi ta'atillah Wa barik lana fi awladina wa zurriyatina Ya arhamar rahimin Amin. Ya Allah berikan keberkahan kepada kami Kepada keluarga kami Kepada anak-anak cucu kami Amin. Jadikanlah Ya Allah anak cucu kami Anak-anak yang salih Anak-anak yang salihah Anak-anak yang taat Anak yang berbakti Anak-anak yang beribadah anak-anak yang berpendidikan, anak-anak yang berilmu, anak-anak yang berakhlakul karimah, anak-anak yang berguna bagi agama bangsa dan negara. Amin. Allahumma ya Allah selamatkan bangsa dan negara kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa alihi wa sahbihi Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله رب المرايا أستغفر